sampai dikatakan uzibatil mar'atu fi hirratin seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing kucing yang disekap tidak dikasih makan tidak dilepas biar cari makan hati masuk neraka uzibatil mar'atu fi hirratin seorang wanita dihukum gara-gara kucing dolim sama kucing kucing Tapi jangan berubah menjadi khurafat yang nabrak kucing bajunya dilepas di dikafanin. Ini memang orang Indonesia ini berlebihan memahami hadis atau nggak paham hadis. Kalau kucing ketabrak ya bangkainya dikubur biar tidak bau, bukan karena wah nanti jangan-jangan ada apa. Bajunya dilepas untuk mengkafani. Eh bajumu itu berharga, haram. Sampai sudah urusan kucing itu lebih takut Gara-gara hadis ini kebablasan memahaminya. Lah kalau lagi naik mobil ada kucing, ya menghindar kalau mungkin menghindar kena orang kata nak ada kucing. Manusianya lebih murah dari kucing. Ya sudahlah ketabrak namanya nggak sengaja. Ada apa-apa? Kamu nggak sengaja, ya sudah nggak ada